الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأخوانه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تكبر الله منا ومنكم وتقبل يا كريم طيب يا إخوان افتحوا كتاب أصول الفكر قد وصلنا إلى الصفحة ستة عشر نعم تفضل أستاذ محسن اقرأ صفحة ستة عشر بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا رحمكم الله وقال رضي الله عنه وعنا جميعا أصول الفهم المعتبر في تعريفه أولا طرق الفقه المجملة لا طرقه المفصلة كالبحث في مطلق الأمر بأنه للوجوب حبيا ومطلق النهي بأنه للتحريم حبيا وثانيا كيفية الاستدلال بها وثالثا صفات من يستدل بها وهو المجتهد فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بهذا اللقب أما أديبة الفقه التفصيلية كقوله تعالى وأديب الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة والإجماع على أن لبنت الابن السدس السدس السدس حيث لا عاقب لها وقياس الأرز على البر في منع بيعه متقابلا واستصحاب الطهارة لمن شك في بقرها فليست من أصول الفجر وإنما يذكر يذكر بعضها في كتبه للتمثيل والنظر فيها إنما هو وظيفة الفقيه فإنه يتكلم على أن الأمر في نحو وأقيم الصلاة للوجوب والنهي في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا للتحريم بخلاف الأصولي فإنه إنما يتكلم على مقتضى الأمر والنهي من غير نظر إلى مثال خاص أحسنت جزاكم الله خير الجزاء Perhatikan halaman 16 Usul Fikhi Al-Mu'tabaru fi Ta'rifi Jadi ini definisi yang diakui di kalangan ulama apa yang dimaksud dengan usul fik. Pertama, turqul fikhil mujmalah. Jadi yang dimaksud dengan usul fikih adalah turukul fikhi. Artinya jalan untuk memahami fikih al-mujmalah secara global dari susah dengan kaidah-kaidah. La turqul mufassalah bukan jalan yang terperinci. Kan bakti fi mutlakil amri bi annahu wujud wujub Nah, seperti persoalan bahwa mutlak amal suatu perintah yang mutlak yang tanpa ikatan tanpa batasan menunjukkan bil wujud jadi pada hakikatnya dia menunjukkan hukum wajib Begitu juga kalau ada larangan yang mutlak tanpa batasan. Itu juga menunjukkan yaitu hukum yang haram secara hakikat inilah yang dimaksud dengan usul fikih. Yang kedua, usul fikih juga boleh dimaknai tulis sekitar biha. Yaitu tentang bagaimana cara tulis istidlal itu bagaimana cara mengeluarkan dalil, bagaimana cara menetapkan argumentasi, yaitu kaifiatul istimba, bagaimana cara menggali dalil, menggali hukum dari sumbernya. Atau yang ketiga, sifatun man dunia, Dan terkadang juga ditujukan untuk sifat bagi orang yang menggunakannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah para mujtahid. Kemudian beliau menjelaskan, adapun dalil dan detik yang terinci seperti akimus sholat, walah takrobusina, dan seperti juga sholatnya Nabi di Ka'bah, ijma yang menyebutkan bahwa Bintul ibin itu cucu dari cucu perempuan daripada anak laki-laki mendapatkan itu seperenam haitulah arti balaha manakala tidak ada asorah baginya atau dikiaskannya yaitu al-arus al-bur yaitu dikiaskannya perak kepada gandum uh, di dalam tidak boleh jual beli dengan mukafah bilang karena mengandung riba kemudian begitu juga istihab al uh, jadi artinya taharo itu dianggap tetap ada manakala seseorang ragu apakah taharonya itu sudah batal atau belum nah, begitu juga Eh, dia katakan di sini ini dia beliau ini hanya menyebutkan contoh-contoh fiqh. Jadi al-musannif al-muallif radhiyallahu taala anhu wa rahmatullahi alaihi wa alaina jami'an jadi menyebutkan beberapa contoh hal-hal seperti itu yang tadi disebutkan itu semua merupakan masalah fikih, bukan masalah usul usul fikih. Nah kemudian di sini dikatakan palaisat min usul fikih semua itu bukan termasuk unsur jiwa. Inna yuskaru waktu harafi kutubihi litamzir. Kalaupun hal-hal tersebut disebutkan, dicantumkan di dalam kitab-kitab usul biji, hanya sebagai contoh, bukan untuk pembahasan. Nah, jadi sekali lagi bahwa usul fikih tidak membahas rincian hukum. Rincian hukum itu dibahas oleh ilmu fikih. Sedangkan usul fikih hanya membahas tentang bagaimana cara menggali hukum tadi. Ya tentunya di dalam penyebutan contoh tidak bisa tidak harus menyebutkan beberapa persoalan fikih. Nah dari sini kemudian beliau menjelaskan wanafar fiha inna mahwa wajibatul faqih. Jadi melihat masalah-masalah yang tadi disebutkan itu tugasnya ahli fikih bukan sunnahnya ahli usul. Wa innahu yatakallam ala anna al-amri bin nahwi wa aqimus salat lil wujud. Wa nahyi fi qouli ta'ala wa la taqrabu zina tahrim. Jadi ahli usul itu hanya melihat pokoknya ajimus dari dirikanlah salat itu menunjukkan bahwa sholat itu wajib, hukum sholat adalah wajib, sekedar itu aja. Itu merupakan tugas ahli fikih. Nah, dikira usuli, sedangkan tugas ahli usul Fa innahu innama yatakallam ala muqtadal amr wan nahi. Sedangkan oh, seorang ahli usul dia akan fokus kepada pembicaraan yaitu bagaimana itu amar, bagaimana itu nahyun, apa maksudnya, apa tujuannya, nah bagaimana hukum yang bisa lahir dari suatu perintah dan suatu larangan, itulah yang dibahas oleh ahli usul. Ini yang sudah saya sampaikan pada saat pelajaran pertama dari kitab ini. Di mana saya sudah sebutkan ada gigi, ada unsur gigi. Bahkan saya sudah umpamakan bahwa gigi itu ibarat kacang goreng matang tidak makan, sedangkan usul gigi itu harus mengikuti proses sampai melahirkan suatu hukum. Jadi saya tidak perlu bahas lagi dalam panjang lebar karena substansinya sama. Silakan lanjutkan, habis terus. اسمعوا رحمكم الله قال المعلم رضي الله عنه أن جميعا أبواب أصول الفقه يشتمل علم أصول الفقه على أبواب متعددات وهي أولا أقسام الكلام ثانيا الأمر ثالثا النهي رابعا العام خامسا الخاص ستة المبين سادسا المبين سادسا المجمل ثامنة ثامنا الظاهر تسعة تاسعا المؤول العاشرة عاشرا أفعال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم إحدى عشر حادية عشر الناس الناس الناس الثاني عشر المنصوب الثالث عشر الإجماع الأربعة عشر الرابعة عشر الرابعة عشر الرابعة عشر الأخبار الخامسة عشر الحضار والإباحة السادسة السادسة عشر القياس السادسة آه، عشر السادسة عشر السادسة عشر القياس السابعة عشر ترتيب الأدلة الثامنة عشر وصف المفتي التاسع عشر وصف وصف المستفتي العاشرون العاشر المجتهدون المجتهدون طيب جزاك الله خير Jadi di bab 17 ini Al-Mu'allif hanya menyebutkan bab-bab yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau nanti kita mempelajari ilmu usul fikih yang akan dibahas itu soal aksamul kalam, amr, nahyun, am, khos, apa yang dimaksud oleh setiap istilah ini. Nanti akan kita pelajari satu per satu. Masuk yang berikutnya. Silakan silakan Siapa yang baca berikutnya? Silakan. Bab asal dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismail rahimahumullah radhiyallahu ta'ala wa alif radhiyallahu anhu anna jami'ah عنه أن جميعا باب أقسام الكلام أقل أقل لفظ أقل لفظ أقل لفظ ركبوا منه الكلام اسمان مثل الله أحد أو اسم أو اسم وفعل مثل قام محمد أو اسم وحرف وهو في النداء له يا زيد أو فعل وحرف له ما قام وهذا الاسم أثبته بعده ولم يعد الضمير المستتير في قام الراجع إلى زيد مثلا كلمة بعدم ظهوره والجمهور على أنه كلمة تقسيم الكلام وينقسم الكلام وينقسم الكلام إلى خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وإلى أمر وهو ما يدل وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وإلى أمر وهو ما يدل على طلب الفعل وإلى نهي وهو ما يدل على طلاق الطلاق على طلاق الترك وإلى وإلى استخبار وهو الاستفهام وينقسم الكلام وينقسم الكلام أيضا إلى ثمانية وهو طلاق ما لا مطمئن فيه مطمع فيه مطمع فيه أو ما فيه أسر ما فيه عسر ما فيه عسر فالأول نهو على ليت الشباب يعود يوما والثاني كقول منقطع الرجاء منقطع الرجاء منقطع منقطع الرجاء ليس لي مالا فأحج به وإلى عرض وهو الطلب وهو الطلب الطلب وهو الطلب وهو الطلب برك له ألا تنزل عندنا وإلى قسم وإلى قسم وهو الحرف له والله والله لا أعلم كذا كفاية جزاك الله خير Perhatikan di halaman 19 ini kita dibawa para muallif untuk bicara tentang aksan kalam. Karena kalau bicara amrun perintah dan karena al quran Karim dengan hadis Nabi sebagai sumber hukum syariat berbahasa Arab, maka tentu di dalam memahaminya kita tidak akan bisa melepaskan diri dari kata bahasa Arab. Nah, karena itu di dalam mempelajari usul ini pun kita diingatkan tentang dasar-dasar bahasa Arab, yaitu tentang al-kalam. Nah, di sini dikatakan bahwa al-kalamul Arabi, kalam dalam bahasa Arab itu bisa terdiri dari dua isim. Karena kita tahu al-kalamul Arabi itu ada tiga, ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Isim, fi'il, harf. Jadi kalau fi'il itu kata kerja, isim itu kata nama yang mencakup nama apa saja yang ada di alam semesta ini, termasuk kata keterangan waktu, keterangan tempat, dan seterusnya. Sedangkan harfun huruf, nah ini yang tidak bisa berdiri sendiri nah, di dalam bentuk suatu kalimat. Nah di sini mari kita lihat bahwa kadang-kadang kalam itu terdiri dari dua isim isim ketemu isim. Contoh Allahu Ahad. Kadang-kadang terdiri dari isim dan fi'il. Contoh qama Muhammadun. Qama itu fi'ilnya Muhammadun isimnya. Kemudian kadang-kadang isim dan harf seperti uh, ya zaid yaitu harfun nida. Jadi zaidnya isim. Jadi harf ketemu isim. Nah, kadang-kadang fi'il ketemu harf seperti makomah dan seterusnya. Jadi beliau ini sedang menjelaskan eh, secara singkat dan ringkas apa itu al-kalamul ardi. Nah kemudian beliau juga membuat pembagian, memperkenalkan kepada kita pembagian tentang kalam. Yang pertama disebutkan bahwa kalam itu terbagi menjadi pertama khobar. Apa itu khobar? Khobar itu adalah suatu ungkapan yang mengandung yaitu asik atau sebaliknya. Yaitu bisa benar, bisa bohong. Nah kemudian kalam itu juga terbagi kepada di sana ada amr. Nah, jadi ada jenis kalam namanya khobar, ada jenis kalam namanya amrun, ada jenis kalam namanya nabiun, ada jenis kalam namanya istighbar, yaitu istiham, ada lagi jenis kalam, kamatin Nah, kamatin itu uh, mengharapkan sesuatu, bercita-cita. Nah, kemudian ada lagi jenis uh, khobar itu, yaitu ardin, hanya pemaparan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi beliau hanya ingin mengingatkan di sini sebagai pengantar saja bahwa usul fiji tidak akan bisa melepaskan diri dari tatanan tata bahasa Arab khususnya al-kalam yang terbagi menjadi aneka ragam bagian. Bagi mereka yang ingin mendalami ini, silakan untuk mempelajari bahasa Arab, apalagi khususnya ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi dan seterusnya dan bukan saatnya kita membahas itu kali ini. Tapi ada satu bagian kalam yang ingin dibahas oleh Muhammad yaitu tentang hakikat dan majaz. Jadi sebetulnya halaman 19 ini cuma pengantar. Yang ingin dibahas oleh beliau adalah tentang hakikat dan majaz. Nah sekarang mari kita lihat tentang hakikat dan majaz di halaman 20. Silakan lanjutkan. بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا رحمكم الله يقول المؤلف رضي الله عنه وعنا أجمعين الحقيقة والمجال وينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجال فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء أي ما بقي في الاستعمال على موضوعه على موضوعه اللغوي الأول وقال بعضهم في تعريفها إنها ما استعمل فيما اصطلح فيما استعمل فيما اصطلح عليه من الجماعة بما اقترح عليه الجماعة المخاطبة أي الجماعة المخاطبة بذلك اللفظ بأن عينته على ذلك المعنى بنفسه وإن لم يبقى على موضوعه اللغوي كالصلاة المستعملة في لسان الشرع للهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير والدابة الموضوعة في العرف لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه لغوي وهو كل ما يدب على الأرض الحقيقة القتل باعتبار الواضع إلى ثلاثة أقسام الأول الحقيقة الشرعية وهي ما وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة الثاني الحقيقة اللغوية وهي ما وضعها واضع اللغة كالأسد للحيوان المختلف الثالث الحقيقة العرفية وهي ما وضع أهل العرف كالدابة لذات الأربع Saya jazakumullahu khairal jazak. Nah, berikut ini barulah masuk kepada yang langsung berkaitan dengan usul fikih. Di sini disebutkan bahwa yang tersimul kalam ila haqiqatin wa majaz. Al-kalam dalam bahasa Arab, al-kalam suatu ungkapan itu terbagi menjadi dua. Ada yang hakikat, ada yang majas Apa itu hakikat? Hakikat itu ialah al-lafzul musta'mal fima Wudi'anahu ibtida'an. Jadi yang dimaksud al-hakikat itu ialah lafaz yang digunakan sesuai dengan peletakan pada awalnya. Jadi dari awal lahirnya itu kata digunakan untuk apa? Artinya apa? Maknanya apa? Makna yang paling dasar. Itulah yang disebut hakikat. Artinya hakiki. Nah, sedangkan majar, sedangkan majar Nanti akan kita jelaskan lebih panjang dalam lagi, yaitu suatu lapar yang digunakan dengan makna yang lain, bukan dengan makna yang asli. Jadi hakikat itu makna aslinya, sedangkan majaz makna selain asli. Nah, nanti akan kita kita rincikan. Nah, kemudian Al-Mu'allif di sini merincikan beberapa contoh daripada hakikat dan bagiannya. Nanti akan kita bahas. Karena kita sudah siapkan ada dalam slide. Tapi sebelum kita masuk ke dalam slide, kita teruskan dulu bacaannya. Al-Majah, lanjutkan. Siapa baca? Untuk. Nah. Atau itu mic biar di situ aja. Mic biar, biar apa namanya ini. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار الآمن بسم الله الرحمن الرحيم المجاز المجاز المجاز هو اللفظ الذي تعدى به في الاستعمال ونقل عن معناه الموضوع له اللغوي إلى معنى ثاني إلى معنى ثاني إلى معنى إلى معنى بتصلح معنى إلى معنى ثاني مجازي لأعلام بينهما وإن شئت قلت هو هو اللفظ المستعمل فيما وضع له وضع هو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا بوجه ثاني أقسام المجاز والمجاز يكون بالنقص والزيادة والنقل والاستعارة أي أن المجاز إما أن يكون بسبب نقص لفظ العبارة لأداء ذلك المعنى أو بسبب زيادة لفظ على العبارة أو بسبب نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر بمناسبة بينهما أو بسبب أو بسبب استعارته والاستعارة مجاز علاقته المشابهة فإن كانت فإن كانت العلاقة غير غير المشابهة سمي سمي مجازا بالكلام مثال المجاز بالنص أما المجاز بالنص هو كنفس كلمة كلمة أمر من قوله تعالى واسأل واسأل القرية واسأل القرية فإن المراد واسأل أهل القرية وليس المراد القرية نفسها وهذا في الحقيقة وهذا في الحقيقة ليس نقصا نقصا ليس نقصا لأن القرآن هو كلام الله الكامل التام الذي الذي لا زيادة فيه ولا نقصان قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا اختلافا اختلافا كثيرا فلا يصح أن يوصف شيء أن يوصف شيء منه ولو حرفا واحدا ولو حرفا واحدا بالنقص أو الزيادة وإنما هو وإنما هو تعبير وإنما هو تعبير أهل اللغة والبلاغ والبلاغيين والأصوليين فكلمة فكلمة نفس كلمة نفس ليست هنا بالمعنى الظاهر منها عند الإطلاق وإنما هي هنا بمعنى عدم وجود هذه الكلمة وهي أهل من قوله جل من قوله جل نعم من قوله جل من قوله جل القرية نعم واسأل واسأل القرية وهو المعبر عنه وهو المعبر عنه عند اللغويين والأصوليين بالنص فتدبر Nah, lanjutkan. Siapa yang baca berikutnya? Silakan. مثال ما جاءت في الزيادة سلالة لكن نعم مثال ما جاءت في الزيادة كتقابل مسموع بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا أيوه رحمكم الله قال المؤلف رضي الله عنه جميعا مثال المكاسب في الزيادة ومثال المكاسب في الزيادة قوله تعالى ليس ليس كمثله شيء فالكاف في كنصبه زائدة والمقصود ليس مثله شيء ولو لم تكن الكاف زائدة لكان المعنى ليس ليس مثل مثله شيء ومفهوم هذا المعنى هو نقل نفي مثل المثل فقط ويجب عليه ثبوت المثل وهذا محلل لكن يجوز الإشكال بقولنا إن كاف زائدة على درجة المزاج بالزيارة على أن المسألة فيها كلام آخر واعلم أن كلمة زوج ذروة لا زائدة لا تليق بالكمال القرآني المحكم المحكم الذي لا زيادة فيه ولا نقصان ولكن هذا جار على تعبير أهل اللغة وأما العلماء المحققون فإنهم يعبرون عن يعبرون يعبرون عن ذلك بقولهم صلة بدلا من قولهم زائدا Nah, kifayah. Jazakallah khair. Lanjutkan. Berikutnya siapa? Misal majaz bin nakli. Ya, mesti berbang. Ya, boleh geser ya, sedikit, ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim rahimakumullah qala al-muallifu radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Misalul majaz bin nakli wa misalul majaz bin naqli qawluhu ta'ala au ahadu ahadu minkum minal ghaib فلفظ الغائط منقول من معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض إلى قبلة الإنسان لأن الذي لأن الذي يقضي الحاجة يقصد يقصد ذلك المكان يقصد ذلك المكان فسميت الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي لا يسمى ذلك. أحسن. berikutnya satu lagi yang baca kalau baca beristiarah silakan nah اسمعوا رحمكم الله قال المؤلف رضي الله عنه وعنا جميعا مثال المجاز بالاستعارة أما المجاز بالاستعارة فقوله تعالى يريد من من قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط لأنه مارد فالإرادة الحقيقية غير مرادة إذا لا إرادة إلا إرادة إلا إرادة لجمال فوجب الصرف وواجب الصرف ووجب الصرف للمجاز وهو ميل ميل الجدار ميل ميل الجدار إلى السكوت وهذا يسمى مجازا بالاستعارة فيقولون فيه شبه ميل شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط وعبره عن ذلك بالإرادة التي هي من شأن الإنسان ثم أضافها للجدال وعبره عن ذلك بقوله يريد أن ينقض استعارة لهذا اللفظ للجدال وهذا هو المجاز بالاستعارة وهو مفصل في كتب البلاغة والأصول. أحسنت جزاك الله خير. Baik, ikhwan. Alhamdulillah kita sudah baca fakrah demi fakrah dari halaman 20 sampai kepada halaman 24. Sekarang saya minta semua memperhatikan wilayah. Pastikan layar itu sudah hidup, semua memperhatikan wilayah. Kita lihat di sini al-kalam yang tersim ila ismail. Al-haqiqah wal majaz. Al-kalamul haqiqi wal kalamul majazi. Yang dimaksud dengan al-kalamul haqiqi yaitu al-lafzul mustahmal bima wudi ala tidak suatu lapar yang digunakan sesuai dengan peruntukannya sejak awal. Bagaimana sejak awal lapar itu lahir digunakan oleh penggunanya itu disebut al-kalamul hakiki. Dan sedangkan al-kalamul majazi yaitu al-lafzul musta'mal Fima wudi anahu biwada'in sa'in. Yaitu suatu lapar yang digunakan sesuai dengan peruntukannya tapi bukan sejak awal. Dia merupakan makna lain, makna akal. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya kalau disebut tangan maka sejak awal yang namanya tangan ini ada jarinya, ini yang namanya tangan. Jadi siapapun, anak kecil pun, kalau disebut tangan, maka tangan muda terangkat tangannya. Kenapa? Karena kata tangan secara hakikat maknanya adalah anggota tubuh kita, anggota badan kita. Tapi pada proses berikutnya, tangan itu suka digunakan untuk menunjukkan kekuasaan seperti orang mengatakan urusan ini di tangan saya. Atau mengatakan dia itu kaki tangan saya. Nah, tentu makna tangan di sini bukan lagi anggota badan. Nah, berubah itu. Nah, begitu kata tangan berubah, maknanya tidak lagi menjadi anggota badan, itu namanya majasi. Nah, kalau perhatikan baik-baik itu. Jadi kalau makna hakiki, makna sebetulnya, makna aslinya. Sedangkan makna majasi, makna yang telah berubah dari makna awal ke makna selainnya. Tapi itu dibenarkan secara bahasa. Bukan kita ngarang-ngarang, bukan. Secara bahasa berlaku pada tradisi suatu masyarakat itu dibenarkan. Nah, itulah yang disebut majasi. Nah, sekarang mari kita lihat al-hakikat. Itu al-kalam hakiki terbagi menjadi tiga. Pertama, al-hakikatu syar'iyyah. Nah, tadi sudah kita bacakan al-hakikatu syar'iyyah. Apa dimaksud dengan al-hakikatu syar'iyyah? Maksudnya suatu lapas, suatu kata, suatu kalam yang maknanya sudah ditentukan oleh syariat. Seperti apa? seperti kata nanti kita lihat seperti kata as untuk ibadah. Seperti kata as untuk ibadah. Itu namanya hakikat syariah. Atau ada juga yang kedua, hakikat lugawiyah. Suatu kata yang sudah ditetapkan secara lugah untuk suatu makna. Seperti al asad singa maknanya adalah untuk salah satu jenis haiwan. Jadi itu namanya hakikat lugawiyah. Jadi secara lugaw siapapun kalau mendengar singa, ya binatang. Kalau mendengar singa, ya nama hewan. Itu namanya hakikat lugawiyah. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu hakikat al-urfiyah. al itu tradisi yang sudah masyarakat. Jadi ada satu kata sudah menjadi tradisi menunjukkan kepada suatu makna. Walaupun sebetulnya makna aslinya tidak begitu. Seperti apa? Seperti dalam bahasa Arab, Datul Arba. Di dalam tradisi masyarakat Arab, Datul Arba itu, jadi Datul Arba ini Saudara, sebagaimana kita baca di atas, wajabatul mautu fil uruf bidatil arba. Jadi dalam huruf masyarakat Arab, kalau disebut daba itu maksudnya binatang hewan yang berkaki empat. Padahal mana aslinya tidak begitu. Makna asli dari kata adabah, mayasuk kufil binatang melata. Makna aslinya binatang melata tapi melalui proses zaman, dia sudah berubah. Maknanya menjadi hewan berkaki empat. Nah ini bukan majazi, ini sudah hakikat sudah. Dari hakikat pindah ke hakikat yang lain. Dari yang semula hakikatnya untuk binatang yang merata, akhirnya melalui proses zaman, berubahlah pemakaian yang tengah bangsa Arab menjadi diperuntukkan buat binatang berkaki empat. Nah, Waktu diartikan binatang melata, itu namanya hakikat lugawiyah. Begitu berubah oleh tradisi masyarakat digunakan untuk binatang berkaki empat, itu disebut hakikat urfiyah. Atau seperti contoh yang pertama tadi. Yang pertama tadi contohnya, as Secara hakikat bahasa, artinya doa. Orang kalau sebut as-salat, ya doa maknanya. Itu namanya hakikat lugawiyah. Tapi melalui proses turunlah ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian e, muncullah istilah-istilah syariat, akhirnya ada suatu ibadah dengan cara yang khusus yang disebut dalam Islam dengan makna sholat. Sehingga melalui proses zaman dengan ajaran Islam ini orang kalau disebut sholat tidak lagi ingat doa. Tapi yang diingat adalah melakukan sembahyang. Terjadi perubahan makna. Dari sholat yang semula artinya doa, menjadi sholat artinya sembahyang. Nah ini ini artinya apa? Perubahan dari hakikat kepada hakikat. Itu belum masuk ke majaz. Hati-hati. Jangan begitu berubah langsung kita sebut Itu bukan majaz. Itu namanya kalau sholat diartikan doa, itu namanya hakikat lugawiyah. Kalau sholat diartikan sembahyang, itu namanya hakikat syariah. Nah, nah inilah yang al-hakikat. Sekarang kita masuk ke al majah al majah di sini disebutkan ada beberapa yaitu macam beberapa bagian. Yang pertama yaitu Al-Najjar bin Nasri. Yang kedua Al-Najjar bin Ziyada. Yang ketiga Al-Najjar bin Nakli. Yang keempat Al-Najjar bin Isti'arah. Dan nah, sekarang mari akan kita bahas satu persatu daripada majas-majas ini ya ikhwan. Ya, Kita mulai daripada bin sebagaimana dijelaskan di halaman 21. Ada di dalam ayat Al-Quran, ayat kalau yang diartikan secara hakikat, tidak masuk di akal. Contoh, Allah berfirman, Was'alil koryata. Tanyalah kepada kampung. Korea kampung ya, Kita disuruh nanya kepada kampung. Saya mau tanya, apa kampung bisa ditanya? Saya mau tanya yang hadir di sini, para santri pesantren Ramadan, apa kampung bisa ditanya? Biar makul. Wat al-Qarya. Al-Qarya itu غير مقبول بمعنى الحقيقة غير مقبول Waridalik labud an-nafsi bimakna baca. Jadi kalau tidak begini, oh di sana ada lapas yang makhluk. Ada lapas yang dihilangkan. Al-murad di hadhil ayat yang dimaksud ayat ini sebetulnya al ahlal Korea. Tanyalah kepada penduduk kampung. Sebetulnya tanyalah kepada penduduk kampung. Dia bukan kita disuruh tanya kampung, tapi suruh tanya kepada penduduknya. Tapi coba anda lihat kata ahlumnya di dalam Al-Quran ada tidak? Tidak ada. Itu yang disebut al-majab bin nafsi. Jadi ada kata yang dihilangkan. Ada kata yang dihilangkan. Tapi dalam tafsirnya, kata itu harus dikembalikan. Nah itu namanya al-majasu bin nafsi. Tapi ingat, an-nafsi yang dimaksud di sini bukan berarti Al-Quran kurang. Jangan salah paham. Jangan nanti ada mengatakan, oh kalau itu Al-Quran kurang dong. Karena kan yang majasnya majas bin nafsi. Bin nafsi itu kan kurang artinya. Bukan Al-Qurannya yang kurang, bukan. Ini nah, ini penamaan dari ahlul balaghah. Dari ahlul lughah. Kalau ada suatu kalimat ada yang dihilangkan satu katanya, namanya majaz bin nafsi. Bukan berarti kalimat itu kurang. Kalimat itu tidak kurang. cuma untuk pemahaman yang dihilangkan tadi harus kita kembalikan. Nah maka itu dalam menafsirkan al Korea wajib kita tafsirkan al ahlal Korea sehingga menjadi masuk di akal dan bisa dipahami. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi ini, ini masalah usul mesti agak sedikit jelimet, hati-hati. Tapi jangan nanti anda terjebak. Kalau juga gitu Al-Quran kurang, enggak. Waktu Allah turunkan Al-Quran lewat Al-Qaryah. Allah nggak pernah menurunkan lewat Al-Ahlul kecuali kalau Allah turunkan lewat Al-Ahlul Kemudian ada manusia kusir jahat diupload kata ahlumnya. Itu namanya Al-Quran kurang. Itu namanya Al-Quran kurang. Tapi persoalannya bukan itu. Waktu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Allah menyatakan buat alil ya. Berarti Al-Quran tidak kurang. Berarti Al-Quran sampai kepada kita sempurna. Hanya sekarang untuk memahaminya Nah kita mesti mengerti akan kaidah-kaidah bahasa Arab. Di dunia Arab itu biasa. Hal-hal seperti itu. Jangankan di tengah bangsa Arab. Kadang-kadang kita dalam bahasa Indonesia pun uh, suka apa namanya suka menggunakan kalimat-kalimat seperti ini yang orang sudah paham apa maksudnya. Baik, mari kita lanjutkan. Yang kedua istiada. Nah ini yang saya singgung kemarin. Allah berfirman, Laisa kami lihi syait. Ka itu artinya seperti. Mislu itu artinya seperti. Kalau kita artikan secara harfiah. Laisa kami lihi. Tiada yang seperti Sepertinya. Sepertinya berapa kali? Dua. Tiada yang seperti seperti Allah. Kalau itu artinya ghair makbul dan mustahil. Karena kalau dikatakan tidak ada yang seperti seperti Allah. Berarti yang seperti Allah ada tidak? Ada. Yang seperti Allah ada yang seperti seperti Allah tidak ada. Kira-kira paham tidak? Contoh, Habib terus seperti uh, eh, Habib terus ini atau jangan Habib terus ketinggian. Nah, kita mesti cari yang agak mirip-mirip. Nah, umpamanya di sini kita katakan Ustaz Hussein anak Habib Muhammad. Mirip kalau saya katakan tidak ada yang seperti Ustaz Muhsin. Berarti memang yang seperti Ustaz Muhsin tidak ada. Muhammad seperti Ustaz Muhsin. Saya katakan tidak ada yang seperti seperti Ustaz Muhsin. Maksud saya tidak ada yang seperti Muhammad, bukan tidak ada yang seperti Ustaz Muhsin. Paham? Ngerti? Perhatikan sekali lagi. Perhatikan. Yang merasa belum paham, perhatikan. Si A tidak ada yang seperti dia. Mestinya kita mengatakan tidak ada yang seperti A. Selesai. Sambil itu bahas. Si A punya duplikatnya. Namanya B duplikat kopinya. A, B. Berarti B ini seperti A. Berarti B seperti A. Kita rubah namanya. Nama si B sekarang siapa? Seperti A. Nama B seperti A. Nah, sekarang kita mau mengatakan tidak ada yang seperti B. B-nya kita ganti dengan nama yang barusan. Jadi apa? Tidak ada yang seperti seperti A. Berarti yang seperti A itu ada tidak? Yang seperti A? Ada, si B. Berarti ya Si A punya duplikat, namanya B. B kita ganti namanya seperti A, karena kan duplikat, milih Nama B siapa? Seperti A. Kita katakan tidak ada seperti A. Berarti memang nggak ada yang seperti A. Tapi kan kenyataannya ada, si B seperti A. Dan sekarang kita mau rubah. Tidak ada yang seperti B. Tidak ada yang seperti B. Kalau B-nya kita ganti dengan julukan barusan. Apa mungkin kalimatnya? Tidak ada yang seperti seperti A. Tidak ada yang seperti seperti A. Pertanyaannya, yang seperti A ada. Ada. Siapa yang seperti A? Jadi kami dikatakan tidak ada yang seperti seperti Allah. Berarti yang seperti Allah itu ada. Itu berbahaya. Itu bertentangan dengan akidah kita. Makanya ayat tadi kalau dimaknai secara hakiki Mamu tidak boleh mustahil sehingga kaf di situ, kamitli, kaf di situ, itu disebut zaidah. Maka tujuannya untuk apa? Untuk menekankan. Jadi seolah-olah pokoknya oh, udah nggak ada udah seperti itu. Nah, jadi jangan diartikan secara har harfiah. Itulah yang disebut al-madad biziyadah. majaz ah, karena ada tambahan huruf. Huruf tambahan tersebut jangan diartikan. Kalau diartikan secara harfiah, rusak akidah. Inilah pentingnya kita mengenal mana hakikat dan mana madat. Sampai di sini paham? Ngerti? Alhamdulillah. Nah, yang lumayan. Hah? Yang bermaudu? Alhamdulillah. Nah. Allah kulihat. Nah itulah yang dimaksud manjat bersiada. Tapi diingetin, sekali lagi diingetin ini sama sahibul kita, Rasulullah Taala Bahwasanya dalam Al-Quran tidak ada kurang, tidak ada lebih. Jangan sekali-kali kita katakan Al-Quran kurang, nukson, Al-Quran tiada, enggak ada. Begitu Allah turunkan kepada kita, begitulah yang kita baca saat ini. Adapun istilah majaz bin nafsi majaz bin siada, itu hanya penamaan, terminologi sesuai yang dilakukan oleh para ahli lugah, para ahli bahasa Arab. Hanya penamaan, bukan kurang dalam arti yang sebenarnya. Bukan lebih dalam arti yang sebenarnya Nah kalau kurang dalam arti yang sebenarnya, Allah menurunkan ayat watal ahlal Korea. Terus kita hapus ahlunnya. Kita jadikan kita kata ahlul uh, eh, watal Korea. Itu namanya kita kurangi. Al-Quran yang ada di kita saat ini kurang. Atau Allah mengatakan laita usai. Lalu kita tambahin pakai ka. Laita kamit Berarti Al-Quran itu ditambah-tambah oleh manusia. Itu yang namanya Al-Quran tidak sempurna. Tapi kenyataannya tidak begitu. Yang Allah turunkan, wa'alil qaryah. Yang Allah turunkan, laisa dihisi. Yang sekarang kita baca, sama tidak berubah. Berarti Al-Quran tidak kurang, dan Al-Quran tidak ditambah. Tapi Al-Quran sempurna sebagaimana diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas tidak? Jadi majaz bin nafsi dan majaz bin ziyada hanya penambahan takbir akhir lughah. Takbir akhir balaghah. jadi dia hanya merupakan terminologi saja. Baik. Sekarang majaz bin nafsi. Nah, maksudnya majaz bin nafsi suatu lapat maknanya berpindah. Nakal, nakal itu kan pindah. Contohnya apa? Mari kita lihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Auja'a ahadum minkum minal ghaib. Al-ghaib itu artinya tempat buang hajat. Ghaib itu artinya tempat buang hajat. Nah, karena manusia kalau mau buang hajatnya ke al-ghaib, akhirnya kotorannya disebut al-ghaib. Sebetulnya arti al itu tempat buang hajat, itu al Tapi kemudian berubah itu makna. Kalau orang ditanya, apa bahasa Arabnya kotoran manusia? Al-ghaib. Jadi kata al dibuat nama buat kotoran karena karena al itu pada awalnya merupakan nama tempat untuk buang kotoran tersebut. Fadlatul insan itu maksudnya sisa-sisa kotoran manusia. Fadlah, fadlah itu sisa. Kalau disebut fadlatul insan, itu maksudnya kotoran. Nah, tapi jarang yang menyebutkan fadlatul insan, karena biasanya disebut gaib. Nah, padahal namanya sebetulnya bukan gaib. Gaib itu nama daripada tempat. Terjadi perpindahan makna. Naklul makna. Nah, nah من المكان المضمحل لقضاء الحاجة إلى فصلة الإنسان المفروض الغائب المكان المضمحل مرتفع يعني الأرض لقضاء الحاجة نعم ولكن يتغير المعنى الغائب أولا للمكان الآن الغائب لفصلة الإنسان هذا يسمى المجاز بالنقري jadi kalau orang nggak ngerti ilmu balaghah, bagaimana menafsirkan Al-Quran, nggak paham ilmu balaghah, bagaimana dia tahu makna Al-Qur'an? Nah, kalau dia nggak tahu nanti ya, akhirnya dia salah apa namanya salah-salah mengartikan. Nah, sebab di sini saudara dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala seseorang itu harus betul-betul menguasai bahasa Arab dengan baik. Karena yang kita tafsirkan ini firman Allah. Nah, bukan kita menafsirkan ucapan Pak Lurah bukan ucapan KRD. Yang kalau kita salah menafsirkan, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau firman Allah kita sembarangan menafsirkannya, maka berdosa besar dan tidak boleh sembarangan. Baik, yang keempat, bersiar. majak itu kadang-kadang dengan kiasan. Bersiar atau kiasan. Seperti apa? Allah berfirman, Jidara yuridu an yang Artinya tembok yang ingin rubuh. Tembok yang ingin rubuh. Saya tanya, tembok ingin rubuh. Emang tembok punya keinginan? Saya ingin makan. Saya ingin makan. Saya punya keinginan, punya irama. Karena saya manusia. Dan pertanyaan saya, tembok ingin rubuh. Memang tembok punya keinginan. Nah, Tembok nggak punya keinginan jamal. don la irada lah. Wa kaifa al-jidal yuri, Al-jidal di Bimakna anna al-jidal lahul irada. Wa hada mamnu fil ajal. Jadi kalau dikatakan tembok itu punya keinginan, punya kehendak, nggak masuk di akal. Nah ini namanya istiarah. Artinya tembok itu diumpamakan manusia yang punya keinginan. Yang punya keinginan sebetulnya artinya tembok itu mau cenderung akan rubuh. Bukan dia ingin rubuh. Nah, cuman diistiarahkan, dikiaskan. Seolah-olah tembok itu punya keinginan seperti manusia. Makanya dikatakan yuridu. Kalau kita temukan yang seperti ini, ini namanya al-majazu bil isti'arah. Al-majazu bil isti'arah. Nah kalimat-kalimat macam ini dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Kalimat seperti ini dalam hadis sangat banyak sekali. Maka itu bagi mereka yang ingin menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, mereka mesti kenali kalimat-kalimat ini. Makanya kenapa urusan ini dimasukkan dalam ilmu usul fikih. Padahal ini sebetulnya bukan ilmu usul fikih, ini ilmu bahasa Arab. Ini ilmu lughah, ini ilmu balaghah, ini bukan ilmu usul. Tapi karena karena huma alaga, nah, bain al-lughah al balaga bain balaghah wa baina usul فهذا الباب داخل يعني في ماذا اصول الفقه والحمد sampai di sini jelas paham baik oleh karenanya oleh karenanya, saya ingin ingatkan di sini. Sebagaimana saya sampaikan pada pelajaran yang lalu. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa di dalam Al-Quran maupun hadis ada kalimat-kalimat majaz, Ada kalimat-kalimat majaz. Kalimat-kalimat majaz ini perlu ditafsirkan. Bahkan yang menyangkut sifat perlu ditakwilkan. Apa makna tafsir? Bayan makna lafzatil qaribah awil khafiyah. Jadi yang dimaksud tafsir adalah penjelasan arti suatu kata untuk pendekatan pemahaman atau untuk supaya maknanya tidak tersembunyi lagi. Jadi makna yang tadi sulit dipahami, menjadi mudah dipahami, itu pengertian tafsir. Sedangkan takwil, sorful lafzi minal maknal hakiki ilal maknal majazi bidalil. Yang dimaksud takwil, yaitu sorful lafzi mengarahkan suatu lapas memaknai suatu kata dari makna hakiki kepada makna majazi bidalilin halus dengan dalil. Kenapa maknanya dipindah dari hakiki ke majazi? Karena makna hakikinya mustahil tidak masuk di akal. Sehingga membutuhkan takwil kepada makna majazi. Itulah yang disebut takwil. Ada soal هذا سؤال مماثلا ضمن الأمر الفرق بين التفسير والتعويض Nah, ulum al Qur'an. Nah, sekarang mari kita lihat ada yang menarik Sah Ibn Taymiyyah dan Sah Ibn Qayyim rahimahumullah itu mengatakan berpendapat inna ta'wil awal majaz tawud ini takwil dan majas mereka katakan togut. Kalau sudah dikatakan togut berarti hukumnya halal. Tidak boleh digunakan. Ini ada dalam kitab Aswar dan mursal yang dituliskan oleh Ibn Qayyim. Karenanya Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim di dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat kita selalu makna hakiki. Makna dohir, Sebagaimana saya singgung kemarin, Yadullah diartikan tangan Allah. Wajhullah diartikan wajah Allah. Nah kalau dikatakan Allah turun diartikan zatnya yang turun. Kalau ada ada mengatakan Allah tertawa dalam hadis diartikan tertawanya itu tertawa zatnya yang tertawa. Kenapa? Karena mereka menolak majah. Karena mereka menolak takwil. Padahal Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu wa anna jami'an pernah menafsirkan firman Allah yang berbunyi innani ma'akuma asma'u wa ara. Apa kata Imam Ahmad? Hada min majazil lughah. Hada min majazil lughah kata Imam Ahmad. Ini termasuk majaz jadi waktu Allah mengatakan innani ma'akuma sesungguhnya aku ini bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Ini maksudnya bersama apa? Apakah Allah itu yang bersama-sama? Apakah Allah itu yang berjalan bersamanya? Apakah Allah itu yang duduk di sampingnya? Atau bagaimana? Nah, dalam mengartikan ini kata Imam Ahmad, hadza min majazil Ini termasuk majaz remaja yang nggak boleh kita ambil makna hatinya Ini disebutkan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit oleh Imam Syarqi. Nah, makanya menarik. Imam Ahmad sendiri menerima mazhab. Tapi Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim sebagai pengikut Imam Ahmad tidak menerima mazhab. Nah, maka itu yang perlu dipertanyakan di sini. Jadi sebetulnya mata Ambali yang mana? Apa mata Ambali yang ikut Imam Ahmad? atau mazhab Hambali yang ikut Syekh Ibn Taimiyah. Nah tentu yang ikut Imam Ahmad dan itulah yang mazhab Hambali yang hakiki bukan yang ikut Syekh Ibn Taimiyah. Kita tidak mungkin Syekh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim orang baik, orang cerdas, orang pintar, ilmunya luas, karyanya banyak, jasanya buat umat Islam juga besar. Itu tidak kita pungkiri. Tapi dalam persoalan ini dalam persoalan ini, ternyata Ibnu Qayyim dan Ibn Taimiyah bertentangan dengan imam madhabnya sendiri. Nah, karena itu bagi kami, kalangan ahli sunnah wal jamaah, yang kami ambil adalah yang dari ulama salaf, eh, semacam Imam Ahmad, tidak kami ambil dari Ibn Taimiyah maupun Ibnu Qayyim selaku murid daripada Ibn Taimiyah. Nah, maka itu insya Allah setelah ini kita akan masuk pelajaran akidah supaya nyambung. Nah, kita akan lihat takwil ulama-ulama akidah dalam persoalan ini. Nah baik, kalau ada pertanyaan silakan soal usul fikih. Sampai di sini dulu. Siapa punya pertanyaan dari tahun Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, silakan yang depan dulu kemudian belakang. Silakan. Apakah takwil sudah ada di zaman Nabi? Jawabnya Sebentar akan kita lihat pada pelajaran berikutnya. Silakan, yang berangkat. Sudah ditulis tadi. Ada di depan. Ada di depan. Itu takwil sudah ditulis. Sorful labdi minal maknal hakiki. Nah, ada lagi pertanyaan? Jadi pertanyaan pertama akan dijawab pelajaran berikut, Pelajaran kedua sudah ada di depan jawabnya. Saya tahu Sayyidina Utsman, tahu Sayyidina Ali. Silakan. Apakah makna takwil ini eh, seluruh ulama sepakat atau ada masih ada perbedaan? Kalau ahlu sunnah silakan. Jadi takwil itu ada dua makna. Yang pertama makna lugah secara etimologi sama dengan tafsir, muradif, sinonim, identik. Jadi kadang-kadang disebut tafsir, kadang-kadang disebut takwil. Takwil ayat ini, tafsir ayat ini, maknanya sama. Itu yang pertama. Secara etimologi, secara bahasa, lugatan. Tapi kalau secara istilah, ini yang kita tulis di depan. Nah, ini kesepakat, ulama sunnah tidak ada perbedaan. Yang dimaksud takwil, meninggalkan makna hakiki karena mustahil secara akal untuk dipakai kepada makna majazi tapi harus dengan dalil. Bukan seenaknya dia memindahkan makna tanpa dalil. Baik. Saum saya kira Hasan. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan? Semua dalil. Mau dalil Quran, mau dalil sunnah, mau dalil akli. Semua dalil yang muktabar dalam syariat. Yang penting ada dalil termasuk dalil lugawi yang paling utama dalil bahasa artinya memang secara bahasa digunakan untuk itu jadi nggak boleh juga kalau secara bahasa nggak digunakan nggak boleh harus ada buktinya betul nggak secara bahasa kayak tadi tangan diartikan kepada kekuasaan betul nggak orang Indonesia pernah mengatakan urusan ini di tangan saya dia kaki tangan saya kalau orang Indonesia nggak pernah bicara begitu berarti nggak ada dalil lugawinya. paham nah Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita berpindah kepada pelajaran akidah.